Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai pada pembahasan tentang at-tawabi lil majrur yang merupakan kelompok terakhir dari majruratul asma. Di sini akan kita sampaikan bahwasanya pembahasan at-tawabi lil majrur merupakan akhir dari pembelajaran kita tentang majruratul asma bahkan insyaallah taala ini merupakan pembelajaran akhir kita dari beberapa pertemuan pembelajaran tentang bahasa Arab dasar. Dengan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat yang banyak ya atas usaha kita dalam mempelajari bahasa Arab dan kita berdoa pula kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keistiqomahan kepada kita dalam mempelajari agama ini sehingga kita selepas mempelajari bahasa Arab dasar ini kita lebih bersemangat untuk mencari tambahan-tambahan referensi ya untuk mengembangkan kemampuan kita dalam bahasa Arab ya untuk mengembangkan kemampuan kita dalam pembelajaran bahasa Arab. Baik, kembali ke materi awal bahwasanya materi kita pada kesempatan kali ini adalah at-tawabi' lil majrur, yaitu tabi'-tabi' yang mengikuti isim majrur. Bahwasanya at-tawabi' sudah kita sampaikan secara detail, secara rinci saat kita membahas tentang at-tawabi' lil marfu' ataupun at-tawabi' lil mansub. Sehingga kita tidak perlu bertele-tele, tidak perlu panjang lebar untuk menjelaskan tentang at-tawabi' lil majrur ini. Hanya sekedar kita mengulas untuk menyegarkan ingatan kita akan ya pembahasan dari at-tawabi ini. Bahwasanya kita perlu ulang at-tawabi dia ada empat kelompok. Yang pertama naat, kemudian atof, kemudian taukid, dan yang terakhir adalah badal. Nah, keempat kelompok tersebut ya, dia mengikuti i'rab dari kata yang diikutinya ya. Kalau dalam pembahasan ini dia mengikuti isim majrur. Maka tapi tapi ini dia nanti juga majrur ya. Baik, kita akan sebutkan contohnya saja ya dari masing-masing kelompok ya tabi lil majrur tadi. Yang pertama adalah naat. Yang pertama adalah naat. Toh ya, naat itu adalah sifat ya, sifat yang mensifati isim sebelumnya ya. Sebagai contoh misalnya, kita sebutkan di sini ya, hadhil kisah dzukirat fi hadisin sahihin ya. Kisah ini disebutkan di dalam hadis yang sahih. Di sini ya sebagai naatnya adalah sahih ya sebagai naat adalah sahih sedangkan sebagai manutnya atau yang disifatinya adalah hadis karena hadis dia adalah i'rabnya majrur maka ikut-ikutan sahih ya sebagai naatnya dia juga majrur ya. itu adalah hukum dari naat dan manut ya sudah pernah kita sampaikan tinggal kita mengulang dari pembahasan tentang naat ini kemudian yang kedua dari kelompok ya tabi adalah atof ya atof adalah kata yang terletak setelah huruf atof ya, kalau dalam pembahasan ini ya kita melihat bahwasanya e, kata setelah huruf atof dia mengikuti kata sebelum huruf atof kalau sebelum huruf atofnya itu majrur maka setelah huruf atofnya juga ikut-ikutan majrur karena mengikuti ya maktufnya. Contohnya misalnya tu bil daftari wal kalami Ya, di sini kita tulis misalnya tu bil daftari wal kalami ya. Aku menulis dengan menggunakan buku tulis dan pena. Ya, aku menulis dengan menggunakan buku tulis dan pena. Di sini ad-daftar, di sini ad-daftar yang merupakan buku tulis dia majrur. Majrurnya karena ada huruf jer yaitu bi ya di daftar Dia majrur. Maka ketika disambung dengan huruf atof yaitu wa di sini, kemudian muncul kata setelah huruf atof adalah al-qalam, maka al-qalam mengikuti erop dari kata sebelum huruf atof yaitu daftar. Karena daftar dia majrur, maka al-qalam ikut-ikutan dia juga majrur. Baik. Kami kira dapat dipahami. Kemudian yang ketiga adalah at ya, sebagai penguat ya, penguat. Ya, penguat ini juga mengikuti yang dikuatkan, ya mengikuti yang dikuatkan. Kalau dalam pembahasan ini kalau yang dikuatkan dia majrur, maka ikut-ikutan dia juga ya majrur. Sebagai contoh dari ya pembahasan kita ini ya dari at ini misalnya kita sebutkan contoh di sini ya hadal kitabu li Muhammadin Muhammadin buku ini betul-betul miliknya Muhammad ya di sini ada uh, Muhammad ya ada Muhammad sebagai penguat dari ya kata sebelumnya Muhammad yang majrur yang dikuatkan li Muhammad ini Muhammad ini dikuatkan dikuatkan dengan taukid apa taukid lafzi maka kita ulang li Muhammad Muhammad ya karena Muhammad yang pertama itu majrur karena ada li ya ada kepemilikan li li Muhammadin maka kita kuatkan Muhammad dengan ya Muhammad pula ya kita ulang lafadznya ya karena dia sebagai taukid maka dia mengikuti i'rab dari kata yang dikuatkan maka dia juga majrur sehingga kita baca Hadal kitabu li Muhammadin Muhammadin. Baik, itu untuk taukid. Kemudian yang terakhir adalah badal, ya, badal, pengganti, ya, pengganti. Ya. Ada yang mengatakan kalau mengganti itu biasa diterjemahkan dengan yaitu, ya, boleh pula, ya. Ya, baik. Kemudian contohnya misalnya marortu bil ustadi Muhammadin, ya, marortu bil ustadi Muhammadin. Aku berpapasan dengan Ustadz Muhammad. Ya, aku berpapasan dengan Ustadz Muhammad. Ya, di sini Muhammad dia adalah sebagai badal dari al Ustadz. Al Ustadz dia majur karena ada uh, huruf jerba, ya, bi. Maka Muhammad sebagai badalnya juga ikut-ikutan majur. Ya, aku berpapasan dengan ya Ustadz ya. Ustadz siapa itu? Oh yaitu Ustadz Muhammad. Demikian ya. Ini adalah tentang badal. Baik ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah kaum muslimin dan muslimat bahwasanya dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya limpahan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menyelesaikan pembelajaran kita tentang bahasa Arab dasar. Kita memohon pahala yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala atas usaha kita. Mudah-mudahan ini merupakan tanda alamat ya baik bagi kita semuanya karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin ya barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi baik maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya dan bahasa Arab termasuk bagian dari agama kita. Bahkan bahasa Arab merupakan kunci di dalam memahami agama Islam. Bahasa Arab merupakan kunci dalam memahami Al-Quran, dalam memahami hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan berkah kepada kita atas ilmu yang kita dapatkan dan tentunya pembelajaran bahasa Arab ini masih sedikit. Kami sarankan kepada segenap ikhwah sekalian untuk mencari ya referensi-referensi lain atau bahkan mencari seorang ustadz untuk dapat ya mempelajari bahasa Arab ini lebih intensif ya karena bagaimanapun belajar kepada seorang ustadz secara langsung ini hasilnya tetap lebih baik ya lebih ya lebih mantap lebih baik oleh karena itu kami sarankan walaupun mungkin pembelajaran bahasa Arab ini sudah dianggap cukup untuk sekedar dasar namun kami tetap sarankan kepada segenap ikhwah untuk ya mencari seorang guru minimalnya untuk memurojaah apa yang telah kita sampaikan dan sekaligus kita meningkatkan ya sedikit demi sedikit pengetahuan kita tentang bahasa Arab. Dan bahasa Arab ini tidaklah cukup ya. Sampai di sini kita belajar, ya. Karena kita harus mempelajari lebih dalam lagi supaya kita lebih dapat memahami Al-Qur'an dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, ya. Dan tentunya banyak kesalahan atau khilafan selama kita mempelajari bahasa Arab ini terutama dari ya anak pribadi ya dari kesalahan ucap mungkin ya maka kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan. Ya, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat, ya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi agar memberikan barokah atas ilmu yang telah kita pelajari Sekian subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.